Wasan jamak dari puasa. Karena dalam bab Sya'bul Ausan. Puasa nama atau lafaz bagi setiap yang ditujukan kepadanya salah satu bentuk dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Apapun itu. Ketika peribadatan ditujukan kepadanya selain Allah dia disembah dan dituhankan maka itu wasan jamaknya ausan. Batu, pohon, kuburan, berhala, semuanya. al Khalil alaihi salam Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka Baik itu kuburan atau masyahid tempat-tempat sesembahan yang diberikan sesajian kepadanya seperti perkataan Ibrahim alaihissalam kalian hanya beribadah menyembah kepada selain Allah dan itu yang kalian sembah ausanan wasan wasan yang kalian tuhankan selain Allah. Watakhluquna naifka dan kalian telah membuat kedustaan besar. Karena kalian anggap mereka ini perantara antara kalian dengan Allah. Kalian anggap mereka adalah pemberi syafaat bagi kalian. Sekutu bagi Allah. Takhluquna naifka. Semua itu kedustaan yang kalian buat-buat. Musyrikin dalam Al-Ankabut 17. Ma'a qawlihi juga firman Allah dalam Syu'ara 71, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akibin. Na'budu asnama. Mereka menjawab kaum musyrikin, kami menyembah berhala-berhala dan pada berhala itu kami ukuf. Ukuf ketika seseorang menunjukkan, memperuntukkan ibadah kepadanya. Di situ dia duduk, di situ dia bersemedi, di situ dia diam diri dengan penuh khusyuk, berdoa, memohon, ukuf. Makanya bagi seorang mukmin itu hanya kepada Allah disebut i'tikaf dari hukum akafa, i'tikaf. Di situ dia berdiam di masjid bagi seorang muwahhid berdiam diri, mengkhusyukkan ibadahnya, doanya untuk Allah. Wa qawlihi juga firman Allah dalam Sofat 95 nama nama tanhitun Bagaimana kalian sembah kalian tuhankan sesuatu yang kalian sendiri memahatnya kalian yang buat kalian pahat dari kayu atau batu berupa berhala ini itu dia yang buat diciptakan oleh penyembahnya sendiri. Kemudian kalian Tuhan kan kalian sembah-sembah. Mana akal kalian? Keberadaannya saja kalian yang menciptakan. Sebelum kalian pahat nggak ada. Hanya diingkari oleh para nabi. Fabidalika yu'lamu annal watan yutlaku 'alal asnam wa ghairiha mimma'ubida min dunillah. Maka namanya wasan segala yang disembah selain Allah, baik itu berhala ataupun yang lainnya. Kama taqaddama fil hadis dan telah lalu hadis dalam hal ini. Di dalam ayat Allah sebutkan alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitab. Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang diberi bagian diberi sebagian Alkitab mereka beriman kepada jibut dan Tauhud. Alam taro, tidakkah kamu lihat pertanyaan bentuknya? Pertanyaan di sini maknanya adalah takrir sekaligus mengandung makna ta'ajub keheranan, keanehan. Layaknya kalau dalam bahasa sehari-hari misalnya, ketika kamu mengingkari orang yang melakukan sesuatu jelek atau nggak baik, kamu katakan kepada teman, lihat itu, lihat fulan itu, dia berbuat begitu. Kamu nggak lihat? pertanyaan. Tetapi itu nggak butuh jawaban. Maknanya kamu keheranan dan merasa aneh. Kif, orang seperti itu berbuat ini dan itu. Alam tara ilal ladina utu nasiba minal kita. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad sallallahu bisa khitabnya ayat itu juga kepada Rasul SAW. Alam taro ya Muhammad alaihissalatu wassalam. Bisa pula kepada setiap mukhatab. Alam taro kamu setiap yang ditujukan padanya ayat ini. Yang bisa atau sah menjadi mukhotob. Tidakkah kamu melihat mereka yang diberi bagian dari Alkitab? Ilal ladina utu nasibam minal kitab. Rukya alam taro di dalam ayat muadda biilat ditakdiahkan dengan ilah. Alam taro ilah. Ru'ya kalau ditakdiahkan dengan ilah maka bermakna nador pandangan, penglihatan. Tidakkah kamu melihat, melihat mereka dengan mata kepala kamu? Karena ru'yah bisa ru'yah ya bisa dengan mata, bisa ru'yah itu qalbiyah, dengan kolbu. Tapi ketika seperti ini muadda dengan ila alam taro ila maka maknanya adalah penglihatan Bisa pula ru'ya ini artinya pendapatmu. Apa yang kamu anggap, apa yang kamu nilai begini begitu. Ro'a fulan kada wa kada. Ana aro, ana ana kada. Aku berpendapat ini begini. Ru'ya juga. Walhasil kalau dia ta'diyah dengan ilah maka maknanya adalah nazar pandangan dan dalam ayat ilah alam taro ila alladziina utu nasiba minal kitab utu nasiban minal kitab diberi mereka sebagian dari kitab tidak disebutkan kalau mereka diberi seluruh kita, tetapi sebagian. Dan itu hukuman bagi mereka karena sebab kemaksiatan mereka Yahud, Nasoro, ahlu kita. Makanya diberikan kepada mereka sebagian dari Alkitab, tidak semuanya utu nasiban minal kita Nasib diberi sebagian dari Alkitab. Padahal di situ banyak barokah, banyak ilmu, banyak manfaat, kemaslahatan, hidayah bagi mereka. Sayang, tidak semuanya diberikan kepada mereka akibat dosa mereka. Akibat kedurhakaan dan maksiat mereka kepada Allah ketidaktaatan mereka kepada Rasulnya. Dan itu pelajaran bagi yang setelah mereka. Makanya para ulama contohkan Orang yang diberi sebagian kita dan dia berimannya kepada jibet dan tauhud seperti Ka'ab Ibn al-Ashraf al-Yahudi ketika dia datang ke Mekah dan dia tokoh disegani oleh Quraisy karena diketahui alim dalam agamanya Yahud maka begitu diketahui dia masuk Mekah, kumpul musyrikin Quraisy mendatangi dia. Ditanya oleh Quraisy, apa pendapatmu? tentang orang ini, ini Rasulullah SAW, yang telah menyalahkan leluhur kami, dianggap sesat, musyrik, menjukutukan Allah, menganggap dirinya lebih baik, lebih benar ajarannya dari leluhur kami, Maka jawab Ka'ab bin Ashraf, kalian Quraisy lebih baik dari Muhammad. Dan ajaran kalian lebih benar. Makanya di dalam An-Nisa 51 di akhir ayat Allah sebutkan ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا mereka katakan kepada orang-orang yang kafir Kaab Ashraf berkata menyampaikan kepada orang kafir Quraisy kalian lebih hidayah lebih benar lebih baik daripada orang-orang yang beriman itu, Muhammad dan para sahabatnya. Ucapan Yahudi punya ilmu, diberi Alkitab, tapi memusuhi Al-Haq, memusuhi Ahlul Haq, membela kufar, musyrikin, dan Ahlul Batil yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka ini beriman kepada jibet dan tauhid. Mengimani, membenarkan, mempercayai dan tidak mengingkari sedikit pun Tidak ada kebencian dan pengingkaran kepada jibet maupun tohut. Oleh karena itu, jika seseorang yukir Sampai pada tingkatan yukir, mentakrir. Dia mengikrarkan, membenarkan. Itu boleh penyembahan kepada selain Allah. Dia benarkan, dia ikrarkan, dia menetapkan bahwa ini boleh dan itu hak, tidak boleh dikatakan itu salah, tidak boleh itu dikatakan musyrik atau kafir yang menetapkan dan mengikrarkan demikian dan dia tidak mengingkarinya bahkan dia mengingkari orang yang mengingkari orang yang me merangi itu mengajak kepada tauhid memurnikan ibadah kepada Allah mengingkari segala kemusyrikan dia malah mengingkari dia malah memusuhi memerangi Orang yang semacam itu maka dia telah tersifati dengan tohud. Sebagaimana ayat sebutkan. Al-Jibd Rawa Ibnu Abi Hatim an Ikrimah Ibn Abi Hatim riwayatkan dari Ikrimah قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة حيي بن أخطب dan Kaab Ibn al Ashraf datang ke Mekah. Faqala lahum antum ahlul kitab wa ahlul ilm. kata orang Mekah kalian ini ngerti kitab karena tahu ini ulama Yahud keduanya Ka'ab bin Ashraf tadi juga Huyai ibnu Akhtab Huyai ibnu Akhtab bapak dari Sofiyah Ummul Mukminin istri Rasul SAW ini bapaknya Yahudi ulama Yahudi Fa'akhbiruna anna wa'an an Muhammad. Sampaikan kepada kami tentang menurut kalian bagaimana antara kami dan Muhammad ini. Fakalu ma'antum antum wa Muhammad. Memangnya ada apa antara kalian dengan Muhammad? Qalu nahnu nasilul arham wa nanharul qawma wa nasqil ma'ala laban wa nafukul ana wa nasqil hajij wa Muhammadun sombur قطأ أرحامنا واتبعه السراق الحجيج من غفار فنحن خير أم هو Kalau kami, kata Quraisy, kami menyambung silaturahmi. Kami menyembelih Al-Kauma, Al-Kauma, onta yang tinggi punuknya. Ini disembelih sebagai sesajian, terkadang mereka sembelih untuk dalam rangka menghormati atau menjamu tamu mereka, artinya mereka orang yang baik maunya mereka. Kami memberi minum orang, ya susu, ya air. Yang kesulitan kami bantu. Kami ringankan bebannya. Yang haji kami jamin makan minumnya, keamanannya. Sementara Muhammad sumbur. Sumbur yang mereka maukan mandul. Arti asalnya orang yang nggak punya keturunan. Dia putus silaturahmi kami. Dan yang mengikuti dia para pencuri yang banyak mengambil harta jamaah haji di perjalanan mereka menuju Mekah dan itu dari Bani Zifar sukunya Abu Dhar maka siapa yang lebih baik kami atau Muhammad Qalu antum khairun wa ahda sabila kata Huyai dan Ka'ab kalian lebih baik Perkalian yang lebih benar. Fa'anzalallahu ta'ala maka Allah turunkan ayat Alam tara ila alladhina utu nasiban minal alkitabi yu'minuna bil jibti wat wa yaquluna lil kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila Wa fi musnad Ahmad an Ibni Abbas nahwahu diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas di riwayat Imam Ahmad serupa dengan riwayat di atas. Ka'ab Ibnu Asraf dikenal sangat menyakiti Rasul SAW. Banyak mengganggu. Celaan-celaannya, statementnya pedas dan wah jelek sekali. Muhammad begini, Muhammad begitu, Muhammad begini, Muhammad begitu. terganggu Rasulullah SAW oleh celotehan dan mulut Ka'ab bin Ashraf. Maka Rasul tawarkan Sallallahu kepada para sahabatnya. Siapa yang bisa menenangkan aku dari orang ini? Hanya siapa yang bisa membunuhnya. Maka Muhammad ibnu Maslamah radhiyallahu taala sahabat yang mulia mengacungkan tangannya aku ya Rasulullah. Alhasil kemudian didatangi oleh Muhammad ibnu Maslamah dan ada pertemanan sebelum ini. Artinya Ka'ab Asar orang yang, orang yang kenal dengan Muhammad bin Maslama datang diajak keluar ke kebunnya. itu ketika di kebun itu kemudian ditusuk dan dibunuh oleh Muhammad ibnu Maslama radhiyallahu taala anhu dan matilah Ka'ab Ibnul Asyraf ini dijadikan pegangan oleh hizbiyin dan takfiriyin tentang amaliyatul ikhtiala untuk membenarkan aksi mereka penculikan, penyanderaan, pembunuhan sehingga kadang kalian ketahui mereka namakan ini tim Muhammad bin Maslama. Dengan memang kejadiannya seperti itu Muhammad bin Maslama. Dan itu batil. Gak benar. Nah, Muhammad bin Maslama diperintah oleh Rasul sebagai imam. Sebagai pemimpin. Kalau itu yang memerintahkan adalah imam, naam. Sebagai khalifah, sebagai amir, penguasa, pemerintah, boleh, berhak orang yang mengganggu dan menyakiti Islam atau muslimin dianggap melampaui batas dari kufar atau semisalnya perintah untuk kemudian dibunuh oleh tukang bunuh misterius Petrus boleh itu haknya pemerintah sebagai orang Rasul SAW nah, mereka kan bukan pemerintah orang sipil seperti yang lainnya Terus dianggap itu imamnya dibaiat di kelompoknya, kemudian semena-mena menganggap berhak untuk menuding culik bulan, sandra, bunuh, ini itu, Kan itu batin, tidak benar. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an al-jibt al sihir Kata Umar al-jibt maknanya sihir sihir. Maka dengan ini maknanya mereka mengimani sihir. Membenarkannya, mengikrarkannya, tidak mengingkarinya. Tidak mereka anggap itu jelek, rusak, kufur, berbahaya, merusak kehidupan masyarakat. Wattahut asyaitan Kata Umar, adapun tohut adalah syaitan. وكذا Abu ابن عباس Mujahid, Al Hasan, Wa وغيرهم serupa dengan Umar ini pula pendapat Ibn Abbas Abu Ali Riyahi Mujahid Hasan dan beberapa aimah yang lain Wa Ibn Abbas wa Ikrimah wa Abi Malik Riwayat lain dari Ibnu Abbas, Ikrimah dan Abu Malik, Al-Jibat As-Syaitan. Jibat. Riwayat lain Ibnu Abbas katakan itu syaitan. Zada Ibnu Abbas bil Habasyiyah. Kata Ibnu Abbas di riwayat ini, itu dalam bahasa Habasyah. Ini bahasa Habasyah, daerah sana Eritrea atau Ethiopia sekarang menyebut syaitan dengan bahasa mereka al-jibit. Wa an Ibn Abbas aidan al-jibit al shir Juga riwayat dari Ibn Abbas jibit beliau tafsirkan syirik kemusyrikan. Wa anhu al-jibit al-asnam. Juga dari Ibn Abbas dia sebutkan al-jibit asnam berhala ini disembah selain Allah wa anhul jibr Huyai ibnu Akhtab. Juga dari Ibnu Abbas mentakyin menuding Ibnu Abbas secara langsung siapa yang diimani oleh mereka jibet adalah Huyai ibnu Akhtab tadi ulama Yahudi dia adalah jibet tokoh syaitan dari manusia dan penafsiran ini biasa di karangan ulama salaf beraneka ragam penafsiran mereka, tetapi yang dimaukan maknanya satu. Sehingga tidak berbenturan penafsiran yang satu, riwayat yang satu dengan yang lainnya. Wa anis sya'bi al jibut al-kahin. Kata asy-sya'bi Amir bin Syarahil al jibut adalah kahin, dukun kahana yang mempraktekkan perdukunan nyantet orang menyakiti orang sampai mati atau sakit bertahun-tahun A'udzubillah min dalik jibut salah satu maknanya Wan Mujahid juga lafaz kedua riwayat kedua dari Mujahid Al-Jibit adalah Ka'ab bin Ashraf. Seperti Ibn Abbas katakan terkait Huyai Ibn Akhtab. Qala al-Jauhari, kata al-Jauhari, Al-Jibit kalimat taqa'u ala sonam wal kahin wa sahir. Wa na'udhalik. ini menunjukkan jibet kata yang bisa bermakna berhala, bisa bermakna dukun, bisa bermakna tukang sihir atau sihir dan yang serupa dengan itu. Semua itu al-jibet maknanya. Seperti tadi, ulama salaf kadang menafsirkan sesuatu itu dengan salah satu macam bentuknya. Tidak berarti hanya itu penafsiran yang dimaksud. Sama seperti kamu kalau ditanya misalnya ya anak kecil atau siapa tanya, Mas, kue itu apa sih? Dia nggak tahu kue. Kue itu apa sih? Maka kamu ambil misalnya spiku, kamu katakan ini loh kue. Betul kan penafsiran kamu bahwa ini kue. Tetapi tidak berarti kamu menafikan selain ini bukan kue namanya. Apa kue hanya stiku? selain itu tidak dinamakan kue? Tidak. Itu contoh penafsiran saja. Bahwa oh, ini salah satu dari yang namanya kue. Nah, kan? Para ulama pun demikian. Apa itu jibet? Mereka sebutkan sihir, bukan sihir. Yang lain mengatakan jibet itu apa? Dukun. Yang lain mengatakan jibet Huyaitul itu Yang satu mengatakan si uh, Jibut ini bahkan yang mereka sebutkan tanpa menafikan makna yang lain semua itu Jibut dan itu yang mereka maksud Bijibti wa ta'ud taud Ma bihil abdu haddahu معبود au matbu au مطاع segala yang karenanya seorang hamba melampaui batasnya baik itu sesuatu yang disembah atau itu sesuatu yang diikuti atau itu sesuatu yang ditaati yang disembah seperti berhala, patung, pohon, batu, yang diikuti seperti ulama-ulama su, ulama ubala, ulama-ulama sesat yang menyalahi syariat Allah dan sunnah nabinya menghalalkan apa yang Allah haramkan mengharamkan yang Allah halalkan memerangi tauhid membela syirik tauhid dari bentuk yang diikuti seperti ulama-ulama itu au muta atau itu sesuatu yang ditaati seperti pemimpin raja atau semisalnya ditaati ketika mereka halalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya maka itu tauhid dan yang dimaksud dan ini penting itu disebut tauhid yang disembah, yang diikuti, yang ditaati. Kapan ini disebut tauhid? Ketika dia tahu dan rizo. Ketika dia tahu dan rizo. Karena ada yang disembah, diikuti, ditaati, tapi dia nggak tahu atau bahkan dia nggak ridho seperti Isa alaihissalam disembah oleh kufar Nasara. Apa berarti beliau tauhid naudzubillah, nabi yang mulia alaihissalam. Ya bukan tahu kenapa? Karena beliau enggak ridho disembah selain Allah dari sesuatu yang diikuti, ditaati. Enggak ridho beliau. Maka bukan tauhid. Tauhid ketika dia ridho dia senang, dia diam, dia benarkan, tidak dia ingkari. Ketika orang mengikuti dia dan menyembahnya selain Allah. Ayat sengaja dibawakan oleh muallif rahimahullah akan lebih tampak setelah hadis yang dibawakan oleh beliau latar kabunna sunana mangkana qoblakum artinya Kalau digabungkan, hadis Rasulullah sebutkan, kalian akan mengikuti jejak umat sebelum kalian, Yahudi dan Nasoro. Sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, semuanya. Kalian turuti, kalian ikuti segala perbuatan mereka ayat menyebutkan mereka Yahud Nasara beriman kepada Jibet dan Tohu. Maka jika ini digabungkan akan tampak apa yang dimaukan oleh muallim yaitu jika ahlul kitab Yahudi dan Nasara beriman kepada Jibit dan Tauhud Mereka sembah berhala. Mereka tuhankan selain Allah dengan segala bentuknya. Disembah, diikuti, ditaati. Ada kemusyrikan ini pada Yahud dan Nasoro. Sementara umat ini Rasul kabarkan akan mengikuti jejak perbuatan Yahud dan Nasara latar kabunna man kana kebelakum. Maka dengan ini diketahui umat ini pun atau sebagian umat ini pun pasti juga akan ada yang beriman kepada jibet dan tauhid. Kalau itu ada pada alul kitab, ada juga di umat ini yang beriman kepada jibet dan tauhid. Latar kabunna sunan mangkana kebelakum. Jadi mereka ada yang menyembah kepada selain Allah. Di umat ini akan ada sebagian yang menyembah kepada selain Allah. Wahagadah. Dan ini dari kejelian muallif rahimahullah. Makanya dalam bab maja'a anna ba'dha hadhihi ummah ya'budul awthan. Penjelasan Dalil dalil bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala seperti tadi penjelasannya. Qala wa fihi ma'rifatul iman bil jibdi wa taghut fi hadal mawzi' Hal huwa i'tiqadul qal au huwa muwafaqatu ashabiha ma'abudhiha wa ma'rifatu butlaniha. di dalam bab ini atau ayat ini penjelasan tentang makna iman terhadap jidat dan tohut. Apakah itu maknanya keyakinan memang ada dalam kolbunya? Atau termasuk menyamai mereka dalam perbuatan mereka walaupun dia mengaku membenci apa yang mereka perbuat Dia tahu kalau itu batil, tapi perbuatan dilakukan serupa dengan perbuatan ahlul kita. Ini menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh mu'alif dalam masail. Nanti di akhir bab ada permasalahan keempat ayat menjelaskan kepada kita berarti ketika Allah ingkari alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab termasuk hal aneh termasuk hal yang aneh dan mengundang pengingkaran ketika seseorang diberi ilmu atau bahkan sebagian dari ilmu ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu sunnah, ilmu syariah dari Allah, dari Rasulnya. Aneh ketika tetap saja dia beriman, membenarkan dan tidak mengingkari jibet dan tauhid dengan segala maknanya tadi. Perdukunan, sihir, berhala segala yang disembah selain Allah dan mana yang lainnya. Aneh, kif bisa terjadi karena itu dua yang bertentangan sama sekali. Syariat ilmu dari Allah dan Rasul mengingkari semua ini yang disembah selain Allah, sihir, dukun, perdukunan, syaitan, segalanya. Dibenci dan diingkari. Melepas diri dari semua itu. Ini pun kemusyrikan, perdukunan, sihir, dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya, tidak akan senang dengan ilmu syariat, tidak akan senang dengan Quran, dengan sunnah. Bisa keduanya ada pada seseorang. Aneh makanya. Alam taro idal ladina utu nasibah kita. Diikat oleh Allah. Sudah diberi kitab, ilmu semestinya mereka mulia dan mengingkari semua itu, malah dia mengimaninya, membenarkannya, membelanya, tidak mengingkarinya. Yang kedua, ayat berarti sebatas ilmu tidak melindungi orangnya dari kemaksiatan. Terbukti ini ahli kitab utuh nasibah minal kitab. Diberi ilmu, diberi sebagian kita punya ilmu. Ada ilmu syar'i pada mereka, ilmu kitab. Diturunkan oleh Allah, Taurat, Injil. Tetapi tidak melindungi mereka dari maksiat. Mereka beriman kepada kekufuran, jibet, tohu. Kalau kekufuran saja mereka imani, terlebih maksiat-maksiat yang di bawahnya. Maka tidak menjamin keilmuan seseorang. Dia akan bersih dan jauh dari maksiat. Makanya perlu seorang alim, talibu ilm, setiap penuntut ilmu, setiap orang yang berilmu sangat perlu untuk terus berdoa, memohon kepada Allah dilindungi, dijauhkan dari berbagai kejelekan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya nggak cukup untuk melindungi dia. Jangan kamu anggap kamu punya ilmu dan kamu akan selamat dari semua ini. Dan telah terbukti pada ahlul kita Tentunya ayat pengingkaran kepada al-jibat wa Karena konteks ayat Allah sebutkan dalam bentuk celaan, pengingkaran, aneh. Maka menunjukkan hal itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Untuk orang mengimani, membenarkan, mengikrar, apalagi membela, mencintai, itu bila dan tauhud. Karena kalau itu boleh, kalau itu benar, nggak akan Allah ingkari. Nggak akan Allah sebutkan dalam bentuk konteks keanehan. Sesuatu yang aneh. Orang beriman kepada Jibril dan Tauhud. Kenapa Allah ingkari? Kenapa Allah celak kalau memang itu sesuatu yang boleh dan benar? Tidak. Allah celak konteks ayat celaan, pengingkaran, kejelekan, dan karena memang iman kepada jibril dan tauhid tidak benar, tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah dan tuntunan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.